Sehingga pada sore hari ini Allah masih memudahkan kita untuk berkumpul di salah satu rumahnya yang mulia ini dalam keadaan kita dilimpahi nikmat iman dan Islam, nikmat ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmat talabul ilmi, Sebaik-baik nikmat yang Allah pilihkan buat hamba-hamba yang dicintainya, yang dikehendaki kebaikan urusan dunia dan akhiratnya. Semoga kita tergolong di antara mereka yang Allah pilih untuk diarahkan kepada apa yang dicintai dan diridhoinya sehingga apa yang kita dapatkan kelak di yaumul akhirah adalah yang terbaik yang Allah pilihkan untuk hamba-hamba yang dicintainya. Melanjutkan apa yang telah kita baca dari risalah yang diambil dari muhadharah disampaikan oleh Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bukhari <clears throat> hafizahullah wa ra'ah dengan tema Mahya As-Salafiyah Telah kita baca pada pertemuan yang lalu bahwa ciri-ciri tanda-tanda dakwah salafiyah atau manhaj salaf adalah mereka bersandar kepada kitabullah dalam semua agamanya dan juga berjamaah <clears throat> berjamaah yang dimaukan adalah berjamaah di bawah kepemimpinan negara bukan jamaah-jamaah yang dimin imam-imam yang bukan penguasa negara jadi manhaj salaf itu bukan jamaah, bukan kelompok yang dipimpin oleh suatu imam jamaah. Tetapi mereka adalah warga negara, rakyat yang hidup di bawah kepemimpinan negara setempat. Sehingga di tempat kita ini salafium dan salafiyat itu dipimpin oleh presiden yang ada di negara kita. Bukan dipimpin oleh imam-imam jamaah, bukan. Karena Allah perintahkan agar kaum muslimin secara umum itu mentaati Allah dan Rasulnya dan taat kepada ulil amri. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada ulil amri, pemegang perintah. Ini yani pemerintah. Dari kalian, pemerintah, kamu muslimin. Karena itu jangan sampai termuncul eh, dalam pemahaman kita bahwa manhaj salaf atau dakwah salafiyah ini sebagaimana dakwah-dakwah yang lain yang berpuncak pada satu kepemimpinan yang mereka anggap sebagai imam jamaah. Tidak. Tidak berpuncak pada kepemimpinan yang dikatakan sebagai imam jamaah sebagaimana kelompok-kelompok. Maka kelompok-kelompok yang berpuncak pada imam jamaah dikatakan kelompok sempalan. Menyempal dari kepemimpinan negara. Sehingga dakwah salafiyah tidak sebagaimana yang ada pada mereka. <clears throat> Sampai berkata, uh, eh, pada perkataan Imam Ibn Qayyim al jawziyah rahimahullah Berkata Imam Ibn Qayyim al jawziyah dalam Ighazatul Lahafan Ada siratul mustaqimul ladhi wassana Allah taala bittibaihi huwa siratul ladhi kana alaihin nabiyu sallallahu alaihi ashabuhu wa huwa qattus sabil. Jalan lurus yang Allah wasiatkan untuk kita mengikutinya adalah jalan yang telah dijalani oleh Nabi SAW dan para sahabat. Itu suratul mustaqim yang telah ditempuh oleh Nabi dan para sahabat. Kita diperintah untuk mengikuti mereka. Wahwa kostus sabila itulah jalan yang pertengahan, jalan yang tidak menyimpang ke kanan, tidak pula ke kiri. Jalan yang lurus. Wa ma kharaja anhu fa huwa minasubul al-jairah. Dan jika ada jalan yang keluar dari jalan yang satu ini, maka dia tergolong jalan-jalan yang jairah, jalan-jalan yang menyimpang. Jalan-jalan yang tidak mengikuti jalan yang lurus tersebut. Lakinal jawra qad yakunu jauron adiman anis sirat wa qad yakunu yasiran. Tetapi penyimpangan, penyelewengan dari jalan yang lurus ini kadang berupa penyimpangan besar dari jalan yang lurus, kadang berupa penyimpangan kecil. Sekecil apapun ketika tidak selaras dengan jalan siratul mustaqim, itu tetap menyimpang walaupun kecil. Cuma tentunya bahayanya, efeknya tidak sebesar penyimpangan yang besar. Wa baina dzalika maratibu la yuhsiha ilallah. Di antara penyimpangan yang besar dan penyimpangan yang kecil ini ada berbagai tingkatan yang banyak yang tidak bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya tingkatan penyimpangan itu tidak terhitung. Dari yang terkecil sampai yang terbesar tidak terhitung jumlah penyimpangan. Wahada kotorik al-hisi seperti jalan yang fisik. Jalan yang betul-betul jalan ditabai roda atau kaki. Enas salika kot ya'idlu anuhu wa juzu jauran fakhisan. Wa kot ya juru dunazalik, Wa kot juru jauran fakhisan. Seperti orang yang menapai jalan fisik, jalan aspal atau jalan tanah, jalan cor, itu terkadang ada orang yang menyimpang dengan penyimpangan yang jauh karena salah jalan harusnya lurus menuju ke arah Semarang tapi belok ke kanan membelok ke kanan karena tidak tahu jalan maunya ke Semarang tetapi salah jalan. Panjang-panjang jauh. Sampai terlalu jauh. Sampai ke Purwodadi. Terlalu jauh. Ada pula yang jalan uh, menyimpangnya itu dari jalan lurus sedikit, kecil. Harusnya lurus belok kiri. Ternyata ke arah Gunung Pati, nggak terlalu jauh, masih masih dalam wilayah Semarang. Tapi kalau jalannya menyimpang terlalu jauh, sampai Purwodadi keluar dari Semarang. Sudah di luar Semarang. Sehingga penyimpangan itu ada yang sudah keluar dari jalur atau dari lingkup lingkup jalan Suratul Mustaqim tadi masih ada yang di dalam lingkup maka ada penyimpangan yang sudah keluar dari Islam ada penyimpangan yang masih dalam Islam penyimpangan yang masih dalam Islam disebut Rasulullah sebanyak 72 jalur itu penyimpangan yang masih di dalam lingkup Islam. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang musibah perpecahan umat, beliau menyebutkan bahwa umat ini terpecah menjadi 73. Yang satu yang masuk surga, yang 72 masuk neraka. Ini penyimpangan masih di dalam Islam. Menyimpangnya masih dalam Islam. Adapun kalau menyimpangnya sudah keluar dari 72, kalau para ulama sudah mengatakan mereka itu sudah di luar 72, maka ini fonis bahwa keluarnya menyimpangnya sudah keluar dari Islam. Menyimpangnya sudah keluar dari Islam. Kalau difonis oleh ulama sudah di luar dari 72. Misal penyimpangan Syiah Rafidhah yang punya keyakinan, punya akidah bahwa yang berat jadi Nabi itu bukan Muhammad bin Abdullah SAW. Yang berat jadi Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Ini sudah keluar dari 72. Satu akidah ini sudah mengeluarkan kelompok Syiah dari keislaman. Lebih-lebih ada berbagai akidah kufur pada Syiah Rafidah misalnya. Mereka meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar sudah kafir. Mereka meyakini bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu ibunya kemukminin difonis sebagai pezina maka di antara golongan syarah fitrah yang ada di Yaman, kelompok Khusyun, pada tahun 2013 yang lalu, mendemo pemerintah Yaman, menuntut agar surat An-Nur dikeluarkan dari pengajaran dari kurikulum pengajaran Al-Quran. Surat An-Nur. Agar dikeluarkan dari Al-Quran. Kenapa? Karena tidak sejalan dengan akidah Syiah Rafidah Khusyun ini. Karena mereka berkeyakinan bahwa Ibunda Aisyah adalah pezina. Rodanaha. Maka mereka menuntut agar surat An-Nur yang di dalamnya ada pensucian Allah terhadap Ibunda Aisyah dikeluarkan dari surat dari Al-Qur'an. Ini contoh satu keyakinan yang ada pada mereka sudah pada tingkatan kekufuran keluar dari Islam. Dan sekian banyak apalagi setelah mereka bisa membangun Ka'bah sendiri, membuat Ka'bah sendiri di Karbala, maka sekarang kiblat mereka bukan Baitullah Haram lagi. Sehingga mereka tidak apa jika sebagai ahlul kiblat. Mereka sudah tidak berkiblat ke Ka'bah lagi, tapi punya Ka'bah sendiri yang di Karbala. Yang tokoh-tokoh mereka mengatakan bahwa berhaji ke Ka'bah yang di Karbala, yang di sana ada kuburan Al Husain kata mereka, itu seribu kali lebih baik daripada haji di Ka'bah yang di Mekah. Tokoh-tokoh mereka ekstrim semacam itu. Ini contoh satu kelompok yang penyimpangannya sudah keluar dari Islam. Ada pula kelompok yang penyimpangannya keluar dari Islam. Misalnya kelompok yang menyatakan sebagai wahdatul wujud. Meyakini bahwa semua yang ada ini adalah merupakan wujud Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah seorang dari mereka saya mengungkapkan bahwa tidaklah anjing-anjing dan babi-babi adalah Tuhan-Tuhan kami. Karena pada anjing, pada babi, di sana ada Allah. Masih Allah dari ucapan-ucapan semacam ini. Ini ada pada kalangan tasawuf di antara mereka membagi tingkatan-tingkatan kasta-kasta. Kasta syariat, kasta makrifat dan hakikat. Kasta syariat adalah tingkatan orang-orang yang wajib tunduk patuh kepada syariat. Wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Ini tingkatan syariat. Yang di atasnya, yang mereka katakan sebagai kata makrifat atau hakikat, adalah kasta yang sudah tidak terikat oleh syariat. Tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak harus meninggalkan khamr, tidak harus meninggalkan zina. Tingkatan di atasnya. Tingkatan di atasnya lagi adalah kasta yang dikatakan hakikat ma'rifat itu kasta orang yang sudah Allah menyatu dalam dirinya. Sehingga salah satu dari mereka mengucapkan Tidaklah yang dibalik jubah ini kecuali Allah. Yang dibalik jubah ini tidak ada lain kecuali Allah. Ya, ini Allah sudah menitis dalam dirinya. Khulul. Ya, ini Allah menitis ke dalam diri hambanya. Ini ada pada kalangan tasawuf. Maka yang demikian sebagian ulama mengeluarkan dari keislaman. Nah, itu contoh penyimpangan yang besar yang besarnya sudah keluar dari Islam. Ada pula penyimpangan yang besar tetapi tidak sampai kepada keluar dari Islam. Misalnya Khawarij adalah kelompok yang pemahaman bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Mereka, maka mereka mengkafirkan pemerintah Islam, memberontak, menghalalkan darah kaum muslimin karena difonis kafir dan sebagainya. Ini ketika Ali bin Abi memerangi orang-orang khawarij ditanya aku ah, farunhum apakah mereka sudah kafir jawab Ali minal kufri faru justru dari kekafiran mereka lari mereka inginnya menghindar dari kekafiran tetapi salah jalannya ingin selamat dari kekafiran tetapi dengan jalan yang sesat sehingga Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan mereka para ulama menyepakati bahwa mereka belum sampai kepada tingkatan kekafiran, tetapi mereka menyimpang dengan penyimpangan yang besar, yang jauh. Ini contoh penyimpangan besar tapi tidak sampai pula dari Islam. Dan sekian banyak penyimpangan dalam Islam. Ya, ini penyimpangan dari jalan yang lurus dalam Islam ini. Dan istilah bagi mereka adalah kelompok sesat. Dikatakan dengan istilah kelompok sesat. Al-Qirab Ad-Dolal. Kelompok yang sesat maka ahlu sunnah wal jamaah adalah kelompok atau faham yang ingin menempuh jalan yang telah dilalui Rasul dan para sahabat dengan pemahaman para sahabat yang mereka telah dijamin selamat oleh Allah Ta'ala dijamin surga oleh Allah Ta'ala para sahabat maka manhaj salaf atau ahlu sunnah wal jamaah hanyalah membebek di belakang mereka. Ikuti jalan mereka. Bukan mengada-ada jalan yang baru. Bukan membuat paham-paham yang baru. Dan menimbang paham mana saja. Kelompok mana saja. Kalau tidak sesuai dengan pahamnya para sahabat. Maka dikatakan sebagai kelompok yang tidak mengikuti jalan yang lurus ini. Ini di antara kaidah dasar ahlu sunnah wal jamaah. Fal mizanul ladhi tu'rafu bihil istiqomatu 'ala tariq wal jawri anhu huwa ma kana Rasulullah saw wa ashabu alaihi. Sehingga mizan timbangan barometer yang bisa untuk mengenali keistiqomahan di atas jalan atau kebengkokan dari jalan yang lurus ini, apakah ini istiqomah ataukah bengkok? Barometernya adalah apa yang telah dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu barometernya. Kalau cocok dalam hal akidah, dalam hal pemahaman, dalam hal manhaj, dalam hal ibadah, dalam hal dakwah, dalam hal jihad, muamalah cocok dengan apa yang telah ditempuh Rasulullah dan para sahabat ini di atas jalan yang lurus. Kalau tidak cocok, tinggal dinilai cocoknya dalam perkara besar atau perkara yang kecil. Kalau dalam perkara yang besar, dalam akidah-akidah yang prinsip, maka berarti dikatakan menyimpangnya dengan penyimpangan yang besar. Kalau yang tidak perkara yang tidak terlalu besar, maka sesuai dengan kadarnya. Sehingga Ahlus Sunnah Jamaah menilai dengan barometer yang barometer itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya di jalan Rasulullah bersama para sahabat. Itu barometernya. Wal jairu anhu imma mufarritun dolimun au mustahidun muta'awilun au muqallidun jahilun. Nah, orang yang menyimpang dari jalan yang lurus ini ada pada beberapa keadaan. Yang pertama mufarritun, orang yang tafrid, yaitu yang meremeh-remehkan, dolin, meremeh-remehkan. Harusnya begini, tapi tidak begini. Ah, ini tidak apa-apa, tidak harus, tidak harus begini. Meremeh-remehkan. Au muta'awilun atau terlalu semangat dan mentakwilkan mentakwilkan me, menafsirkan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya. Semangat, terlalu menggebu. Kalau yang pertama lembek. Yang pertama lembek. Yang kedua terlalu menggebu. Oh, mukolidun jahilun. Yang ketiga mukolid ikut-ikutan. Jahil. Ini yang ketiga cuma pengikut. Nekor saja. Kalau yang depan belok kanan dia ikut belok kanan. Yang depan belok kiri dia ikut belok kiri. Cuma para pengikor Ini kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan itu entah karena yang pertama lembek atau yang kedua itu terlalu menggebu, yang ketiga mengekor saja. Wa kullu dzalika qad anhu. Semuanya dilarang oleh Allah SWT. Terlalu lembek juga dilarang. Terlalu berlebihan juga dilarang. Membebek saja juga dilarang. Mengekor nggak tahu. Ini benar apa salah? Pokoknya saya di belakang ikut saja. Ini juga dilarang. Falam yabqa ilal iktisoda wal iktisama bisunah. Sehingga yang lurus hanyalah tinggal yang iktisod, yang pertengahan. Tidak berlebihan, tidak lembek, dan juga tidak membebek saja. Tapi iktisam sunnah, pertengahan dan iktisam sunnah, berpegang dengan sunnah. Enggak ngikut sana sini, pokoknya ini sunnah jalannya. Ini jalan sunnah Rasulullah. Enggak ngikut sana, enggak ngikut sini, ikut jalan sunnah Rasulullah. Itu saja yang selamat. Wa alaiha madaruddin dan di atas perkara inilah lingkup agama. Lingkup agama hanyalah jalan pertengahan, tidak berlebihan, tidak lembek, dan terus ikuti sunnah saja. Kemana sunnah berjalan dia ikuti di belakangnya. Tidak ikuti pandangan-pandangan orang. Tidak ikuti pentakwilan, penafsiran orang. Oh maksudnya begini. Tidak. Yang diikuti cuma sunnah. Memahami sunnah dengan pemahaman para sahabat. Bagaimana sahabat memahami masalah ini. Contoh, satu akidah dalam masalah uh, kubur ada orang-orang yang mengatakan bahwa azab kubur tidak ada, nikmat kubur tidak ada. Nah, bagaimana sikap al-sunnah dengan pernyataan semacam ini? Lihat kepada sunnah. Bagaimana Al-Quran menjelaskan? Bagaimana sunnah-sunnah menjelaskan? Al-Quran menjelaskan bahwa ada kubur ada. Allah menjelaskan bahwa Fir'aun di dalam kuburnya diadab dengan ditampakkan neraka pagi dan petang kepada Fir'aun dan pengikutnya. Ini contoh adab kubur dalam Al-Quran. Di dalam hadis Nabi terlalu banyak hadis menyebutkan adab kubur. Bahkan dalam doa yang kita diberitahu membacanya setiap sholat sebelum salam, setelah tasyahud sebelum salam, di antaranya doa wa Allahumma ini a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku pelindung kepadamu dari azab kubur. Cukup satu doa ini mewakili akidah kaum muslimin bahwa azab kubur itu ada. Azab kubur ada. Apalagi sekian banyak nas dan dalil dalam Al-Quran, dalam Sunnah menunjukkan adanya azab kubur. Nah, maka terkait dengan keyakinan orang bahwa azab kubur tidak ada. Karena apa? Karena mereka mentakwil dengan akal mereka. Mana mungkin diadab orang dalam kubur? Sudah menjadi tanah apa fungsinya diadab? Tanah yang tidak bisa merasakan apa-apa. Apa fungsinya diadab? Apa tujuannya diadab? berlebihan atau meremehkan, lembek dalam menerima dalil, menolak dengan akalnya. Dari satu sisi, mereka berlebihan dalam hal apa? Dalam hal mengedepankan akal. Tanah masa diadab, logikanya bagaimana? Nah, mengedepankan akal. Sisi yang lain mereka lembek dalam hal menerima sunnah, meremehkan sunnah. Ini hadis gak sesuai dengan akal. Nah, maka dari satu sisi mereka berlebihan, dari satu sisi mereka meremeh-remehkan. Maka ahlu sunnah lurus. Karena namanya ahlu sunnah, ya ikuti sunnah. Sunnah berkata demikian, maka ahlu sunnah pun mengikuti seperti apa yang dikatakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu contoh bahwa ahlu sunnah itu berjalan ikuti sunnah. Wa alaiha madrutin di atas perkara inilah lingkupnya agama, yakni agama ini, akidah ini, lingkupnya mengikuti sunnah. mengikuti sunnah. Semua akidah yang telah diwariskan oleh Rasulullah dalam sunnahnya, itulah yang wajib diyakini sebagai agama. Akidah ada yang yang muncul, muncul belakangan itu bukan bagian dari akidah yang datang dari Rasulullah. Di masa sahabat masih hidup muncul pemahaman, oh takdir tidak ada. Takdir tidak ada. Kelompok yang dikatakan sebagai kodariah meremehkan nas-nas dalam masalah takdir. Takdir tidak ada. Muncul kelompok yang nanya Jabriyah. Takdir ada. Semuanya manusia dipaksa dengan takdir. Berbuat ketaatan dipaksa dengan takdir, berbuat maksiat dipaksa dengan takdir. Manusia itu cuma kayak wayang mati, dipaksa dengan takdir. Ini kelompok Jabriyah. Kelompok yang pertama menyatakan takdir tidak ada, ini termasuk uh, eh, lembek dalam menyikapi sunnah, menolak sunnah. Sikap lembek dalam perkara takdir. Kelompok yang kedua Jabriyah menetapkan takdir tapi berlebihan. Sehingga mengatakan manusia itu dipaksa dengan takdir. Kelompok Jabriyah. Maka kalau sunnah sebagaimana datang nas dari Al-Quran Sunnah dalam mengenai takdir, takdir jelas ada. Nasnya dan Al-Quran Sunnah jelas ada. Dalam mengenai takdir, tidak mengingkari bahwa manusia itu punya kehendak. Berbuat baik dengan kehendaknya berbuat baik dengan kehendaknya. Kehendak manusia tidak diingat oleh ahlu sunnah. Bukan dipaksa oleh takdir sebagaimana pernyataan Jabriyah. Nah, ini contoh perkara agama, perkara akidah. Madarnya, lingkupnya di atas sunnah. Siapa yang cocok dengan sunnah, dia di jalan yang lurus. Siapa menyimpang dari sunnah, maka di atas jalan yang sesat. Itu saja cara menilai apakah seseorang itu istiqomah ataukah menyimpang faman lazima salafiyatal haqqata bi ilmin wa adlin kana wasaton baina firaqid halak wa dhulal maka siapa yang dia konsisten dengan salafiyah pemahaman para sahabat konsisten ikut terus salafiyah yang hak yang hakiki dengan ilmu dan adil. Dengan ilmu, yakni benar-benar tahu demikian itu sahabat akikahnya. Demikian itu sahabat dakwahnya. Ini jihadnya sahabat. Benar-benar tahu dengan ilmu dalilnya seperti ini. Dan adil, adil yakni jujur menerima dengan apa adanya. Tidak mentakwil-takwil ke sana kemari, tidak memaksa-maksa dalil untuk mengikuti pemahaman dia. Tapi justru harusnya pemahaman yang mengikuti dalil. Bukan Dalil ini dipaksa, harusnya pahamnya gini-gini ya. Ini memaksa dalil untuk mengikuti pemahaman yang baru. Maka kalau punya sikap adil dalam menerima dan mengikuti dalil, dia akan menjadi orang yang sikapnya wasaton, pertengahan. Tidak berlebihan, hulu, tidak pula lembek. Pertengahan. Pertengahan di antara kelompok-kelompok yang hancur dan sesat. Mesti Ahlus mesti pertengahan antara qadariyah yang mengingkari takdir, antara jabriyah yang menyatakan semuanya dipaksa dengan takdir. Tengah-tengah ahlus Antara khawarij yang menyatakan bahwa kalau pelaku dosa besar itu kafir, dengan murjiah yang menyatakan dosa itu tidak berpengaruh pada iman. Iman ya iman, dosa tidak mempengaruhi iman, tidak bakal turun iman karena dosa. Ini murjiah dua ekstrim, satu dan satu alusnah di tengah. Bahwa pelaku dosa besar tidak kafir, tetapi berkurang imannya dengan sebab dosanya. Tapi tidak sampai kepada kekafiran selama dosanya bukan dosa kekafiran. Ini contoh sikap pertengahan ahlu sunnah dan sebagainya. Maka siapa yang mengikuti jalan salafiyah yang hakiki dengan ilmu dan adil, dia akan punya sikap tengah di antara kelompok yang menyimpang. Yang kelompok menyimpang pertama ekstrim hulu berlebihan, kelompok yang kedua ekstrim lembek. Idil haku wasatun bena ini. Jadi al hak itu pertengahan di antara dua kesesatan. Di antara dua penyimpangan yang bertolak belakang. Mesti ada. Yang namanya penyimpangan itu mesti ada dua ekstrim yang saling bertolak belakang dan mesti alusunah di tengahnya lurus tidak mengikuti yang ekstrim kanan tidak pula mengikuti yang ekstrim kiri di tengah lurus itulah alusunah berkata al Imam Al Auza'i rahimahu taala ma min amrin amar Allah taala bihi illa aradash syaitanu fi fihi fi khoslataini la yubali ayyuhuma asab al-ghuluwu awit taksir. Tidaklah ada satu perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kecuali syaitan menawarkan padanya dua jalan yang lain. Kalau ada suatu perintah urusan Allah, mari syaitan itu menawarkan dua pilihan yang lain. Dua jalan yang lain. Tidak peduli mana yang nanti mengena Makanya syaitan melemparkan umpan. Satu, umpan yang dinamakan hulu, berlebihan, terlalu menggebu, terlalu semangat berlebihan. Atau yang kedua adalah ataksir, lembek. Lembek. Syaitan melemparkan dua umpan ini. Mana yang mengena nanti? Tidak apa pokoknya dapat mangsa. Syaitan demikian. Ya, dapat ikannya. Yang pertama al-hulu, berlebih-lebihan tadi. Yang kedua taksir, lembek dalam menyikapi sunnah. Berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, "Wa ma Allah azza wa jalla bi amrin ila wal syaitani fihi naz'at nazghatani." Tidaklah Allah perintahkan suatu perintah kecuali syaitan memiliki dua tipuan, dua godaan, dua tipuan. Ima taksir wa tafrid wa ima ifrat wa ghulu. Entah yang pertama taksir mengurang-urangi, tafrid melembek-lembekkan, meremeh-remehkan, lembek. Wa ima ifrat entah yang kedua adalah berlebihan. Wa ghulu berlebihan, terlalu berlebihan. Juga ini umpan syaitan dalam memancing orang keluar dari jalan yang lurus. Juga ini umpannya. Fala yubali bima dhafara minal abdi minal, minal ini, Tidak peduli syaitan. Yang mana dia bisa memangsa hamba dari dua sisi kesalahan ini. Entah kesalahan yang sifatnya gulu berlebihan atau yang ataukah yang taksir yang lembek tadi. Fa innahu ya'ti ila qalbil abdi fayusamuhu. Maka syaitan itu mendatangkan dua umpan ke hati hamba lalu meracuninya. Sikap hulu meracuni agama seorang hamba. Sebagaimana sikap lembek. Sikap lembek pun meracuni. Sehingga tidak menempatkan atau tidak menilai segala perkara sesuai dengan porosinya. Karena sikap hulu akan menilai perkara <clears throat> sebagai sesuatu yang kurang. Karena orangnya hulu menilai sesuatu itu sebagai sesuatu yang kurang. Adapun sikap lembek, sikap lemah menilai sesuatu itu terlalu kuat, terlalu berat yang dinilai oleh sikap lemah. Maka yang pertengahan dinilai sebagai sebagai sesuatu yang terlalu berat. Maka doa <clears throat> yang Allah ajarkan kepada kita agar kita bisa menilai kebenaran dengan tepat adalah doa yang Allah ajarkan Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warisnat tinabah. Wahai Rabb kami, pertunjukkan kepada kami yang hak itu nampak hak di mata kami. Dan berikanlah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan pertunjukkan kepada kami yang batil itu batil di mata kami. Dan berilah kekuatan untuk kami bisa menjauhinya. Ini doa. Yang tak seorang pada kita pasti butuh pada doa ini. Karena sekadar kemampuan pengetahuan ilmu kita tidak cukup untuk kita bisa mengenal al-haq dan mengikutinya. Tidak cukup. Bahkan yang menjadi sandaran pokok adalah taufik dari Allah SWT agar kita bisa membedakan, bisa menelih yang hak sebagai hak dan di taufik kekuatan untuk mengikutinya. Bisa menilai yang batil sebagai batil bisa men, e, meninggalkannya, menjauhinya. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ahlu sunnah as-salafi itu tidak pernah lepas dari doa ini. Dan tidak pernah merasa aman kalau dirinya itu tidak terjatuh dalam penyimpangan, tidak merasa aman. Karena apa? Walaupun seseorang muslim sunni salafi berusaha menempuh jalan sunnah, tetapi ingat, syaitan tidak pernah membiarkan seseorang itu terus lurus jalannya. Syaitan tetap akan melemparkan umpan pancingnya yang satu sikap bulu, yang satu sikap lembek. Dalam perkara kecil misalnya, dalam perkara kecil kita contohkan. Ada seseorang yang memakai pakaian itu sampai di atas mata kaki, tidak sampai di bawah mata kaki. Tidak sampai lutut kaki, masih di atas mata kaki. Kadang ada sebagian orang yang dulu mengatakan pakaianmu itu masih belum mencocoki sunnah. Masih belum mencocoki sunnah. Karena dia punya sikap hulu. Pakaian harus di pertengahan betis. Harus pertengahan betis. Sementara sikap orang yang lembek mengatakan tidak apa-apa. Karena sesungguhnya larangan pakaian sampai di bawah mata itu cuma makruh saja. Sampai bawah mata saja tidak apa-apa. Nah, ini sikap lembek. Yang pertama sikap hulu. Yang meyakini pakaian harus di pertengahan betis. Tidak boleh sampai ke bawahnya. Ini sikap hulu. Maka Ahlu sunnah sebenarnya menilai pakaian kebolehannya berpakaian adalah bahwa selama tidak sampai ke bawah mata kaki maka itu boleh. Ini contoh perkara kecil yang sering kita kadang mendapati ada sebagian ehwan itu punya sikap berlebihan dalam masalah semacam ini. Sehingga menilai sebagian orang yang pakainya masih di atas mata kaki atau pas di mata kaki dinilai sebagai orang yang menyelisihi sunnah Padahal dia di atas sunnah. Karena apa? Sunnah mengajarkan boleh pakaian selama tidak di bawah mata kaki. Yang terbaik pertengahan betis. Memang yang terbaik. Nah, ini contoh demikian. Dalam perkara semacam ini kadang ada sikap bulu. Maka walaupun dia seorang salafi, seorang sunni salafi, tetapi tidak aman dari tergoda oleh umpan syaitan berupa sikap hulu atau sikap lembek tadi. Sehingga jangan merasa aman. Tetap banyak belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga kita terus istiqomah di atas al-haq. Istiqomah di atas kebenaran. Fa in wajada fi taksiran wa futuran wa tawaniyan wa tarhisan akhadahu min hadhil Saya Syaitan melemparkan dua umpan. Kalau dia mendapati seorang padanya ada sikap taksir, sikap mengurang-urangi, sikap lembek, futur, lemah, sikap tawani lambat, terhis, mengentengkan permasalahan, meremehkan, ah masalah pakaian aja kok, ah. mengentengkan. Kalau saya ya orang itu punya sifat semacam ini, akhadahu min hadhil khittah, maka syaitan memegang dia atau menang, memangsa dia dari sisi ini. Awalnya dia punya sikap lembek, maka jadi umpan eh, jadi mangsa syaitan, terkena umpannya syaitan untuk terus sikap lembek, sikap remeh, remeh, remeh dan terus lemah, futur dan sebagainya. Fasad batahu wa ada sehingga syaitan buat dia itu tertahan di situ dengan sikap lembeknya dan dibuat duduk oleh syaitan untuk terus punya sikap lembek. Punya sikap meremeh-remehkan sunnah wa darabahu bil kasali wal futur sehingga akhirnya ditimpakan oleh syaitan kepadanya sikap malas awalnya lemah lembek kurang semangat kemudian malas kemudian lambat untuk mengikuti sunnah kemudian futur futur melemah semangatnya mengikuti sunnah ini merupakan celah-celah bagi syaitan untuk memangsa seorang hamba yang punya sikap lembek dan lemah. Wa fatahalahu babat ta'wilati warroja sehingga kemudian syaitan membuka baginya pintu pentakwilan dan harapan ditakwil-takwil. Nas-nas contoh yang kita contohkan masalah pakaian tadi. Ditakwil-takwil dengan mengatakan oh pakaian nutup mata kaki itu cuma makruh saja. Ditakwil-takwil. nggak sampai haram, nggak sampai ancaman neraka, nggak nggak sampai. Ah. Ditakwil-takwil. Padahal nas hadis menyatakan ma asfala nel ka'bain fafinar Yang di bawah mata kaki maka di neraka. Ditakwil oleh mereka. Oh, yang di neraka itu cuma pakaiannya. Kalau orangnya ongkang-ongkang di surga. Aneh-aneh takwilnya. Tidak masalah kalau sekedar pakainya di neraka, biarkan saja. Yang penting kita masuk surga. Pentakwilan yang aneh-aneh. Karena apa? Pertamanya sikap lembek. Ini contoh. Jadi muncul takwil. Oh itu makro saja. Oh yang di neraka cuma pakaiannya. Yang esbalto. Orangnya enggak. Aneh. Buat apa? Ancaman neraka buat pakaian apa fungsinya? Kemudian orangnya nggak terancam dengan neraka. Ini contoh takwil yang ada dari kalangan orang yang yang dikatakan sebagai ustadz nasional. Ustadz nasional. Bahkan dulu kan ahli hadis. Oh, yang di neraka itu cuma isbahnya saja, orangnya tidak dan sebagainya. Nah, semacam itu takwil-takwil muncul dari tokoh-tokoh. Ah, pengikutnya sebagai pengekor bebek pun termakan oleh pemahaman yang menyimpang semacam ini. Ini contoh, oleh setan pintu takwil, warroja dan pintu harapan. Wah, tidak apa-apa, itu cuma kecil urusannya. Insya Allah tidak masalah di akhirat. Roja, dosa-dosa diremehkan. Kenapa? Insya Allah diampuni. Nah, yakin saja diampuni, tidak masalah. Nah, roja, terlalu besar, terlalu besar harapan, hilang rasa takutnya kepada dosa. Jadi sikap lembek dan meremehkan, berujung pada sikap semacam itu, meremehkan dosa, menganggap enteng dan sebagainya. Hatta rupama taraka abdu al-ma'mur jumlatan. Sampai terkadang seorang hamba meninggalkan perintah secara global atau secara keseluruhan. Diperintahkan apa? ditinggalkan semua perintah. Kenapa? Terlalu besar harapan. Ah masa cuma enggak sholat aja masa akan disikat dan neraka. Allah kan maha pengampun. Nah, pakai dalil Allah kan maha pengampun. Masa enggak sholat saja kok kemudian disikat, disikat dalam neraka. Akhirnya tinggalkan sholat, tinggalkan puasa dan sebagainya. Nah, lembek dalam hal semacam ini bisa mengarah kepada meninggalkan perintah-perintah secara keseluruhan. Wa in wajada indahu hadran wa jiddan wa tasmiran wa nahadan jika syaitan mendapati seorang hamba punya sikap yang hadron sangat hati-hati hati-hati sekali atau jidan ya, jidan sangat serius, sangat sungguh-sungguh dalam mengamalkan, nggak sembarangan. Watas hadan punya sikap yang uh, apa bangkit semangatnya wa ayisa ayakhudhu min hadal bab sementara syaitan sudah putus asa kalau mengambil dari dari pintu yang lembek tadi putus asa karena apa orangnya itu kenceng semangat sekali amarahu bil istihad az-zaid maka setan datang dengan umpan kedua memerintahkan untuk dia punya semangat yang berlebihan semangatnya berlebihan melampaui batas kalau yang kita tentang tadi dalam hal pakaian Esbal mengatakan loh pakaian itu kalau tidak pertengahan mata kaki nilai sunnah nah. semangatnya untuk meraih keutamaan bahwa pakaian yang paling afdal, paling baik itu adalah sampai pertengahan betis. Nah, sampai pertengahan betis ya. Dia katakan, kalau nggak sampai pertengahan betis, berarti milisi sunnah. Nah, ini juga uh, umpan syaitan. Supaya sangat bersemangat sehingga dia tidak tidak pernah terlihat pakainya itu sampai di bawah pertengahan betis atau memandang bahwa makan secara berjamaah itu sesuatu yang harus sesuatu yang harus sehingga mengomentari orang kok makan banyak orang nggak berjamaah dengan komentari ini menyelisih sunnah ini menyelisih sunnah ini berlebihan ekstrim karena makan berjamaah afdol makan sendiri-sendiri tidak ada dosanya tidak ada makrohnya tidak ada makruhnya. Paling banter dikatakan hilaful aula, menyelisih yang utama. Tapi tidak sampai keluar sunnah. Makan sendiri-sendiri dalam jamuan bersama. Yang utama memang berjamaah yang utama. Tetapi tidak dikatakan yang sendiri sebagai hilaful sunnah. Paling banter dikatakan hilaful aula atau hilaful afdal. Milisi yang utama. Tetapi tetap di atas sunnah. Nah, ini Ketika orang itu sangat bersemangat, setan masuknya pun melalui sifatnya ini. Semangatnya dibakar terus, diprovokasi untuk terus punya sifat yang berlebihan di dalam menyikapi sunnah. Wa sawallahu anna hada la yakfik dan digambarkan kepadanya bahwa kalau tidak seperti itu belum cukup Mengawal agama kalau belum seperti itu belum cukup digambarkan oleh setan seperti itu. Sekarang mandang yang lain itu orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang kurang lah mandang yang lain. Kan apa? Dia punya punya standar harus begini. Harus begini. Yang tidak begini maka kurang. Tidak memenuhi standar. Wahimmatuka fauqa dan dikatakan oleh syaitan cita-citamu itu tidak cuma seperti itu lebih dari itu cita kamu digambarkan dibangkitkan semangat untuk berlebihan terus wayam bagi antazida alal alamin kamu seharusnya lebih dari orang lain kamu harus lebih dari mereka-mereka itu cara syaitan untuk memanas-manasi agar berlebihan dalam bersikap. Wa alla tarkuda idzar Jangan kamu tidur kalau mereka tidur. Contohnya semuanya itu. Orang tidur, kamu jangan tidur. Harus kamu lebih dari mereka. Jangan cuma tidur. Wala tuftira idza aftaru. Jangan kamu berbuka kalau mereka orang-orang itu berbuka. Kamu harus puasa. Lebih kamu harus dari mereka. Busukan-busukan setan terus mendorong untuk punya sikap berlebihan. Sehingga kadang terjatuh dalam sikap berlebihan. Seorang sahabat mulia pernah ditegur karena apa? Karena istrinya telantar. Kenapa istrinya telantar? Kalau siang dia dia puasa terus. Kalau malam menghabiskan malam untuk sholat. Sehingga istrinya itu uring-uringan. Nggak pernah dandan. Buat suaminya. Kenapa? Suaminya nggak butuh kepada aku. Katanya. Maka dia pergi Rasulullah. Tentang perbuatan sahabat ini. Kata Rasulullah. Benar kata si Fulan. Bahwa istrimu punya hak. Badanmu punya hak. istrimu punya hak untuk digauli. Jangan habiskan malam untuk sholat malam meninggalkan istri itu punya hak untuk digauli. Badan punya hak. Tidak selamanya badan itu dipaksa untuk berpuasa terus. Ada waktunya tidak puasa, tidak puasa. Kapan puasa, puasa. Ditegur Rasulullah. Ini sikap berlebihan yang pernah terjadi pada sahabat. Datang tiga orang ke rumah Rasulullah. Untuk bertanya bagaimana ibadah ya Rasulullah kalau di rumah. Bertanya. Untuk dicontoh. Kebetulan Rasulullah sedang keluar mendapati ibunda Aisyah di rumah. Diceritakan bahwa Rasulullah kalau di rumah ibadahnya begini, begini, begini. Maka Ka'annahum taqaluha. Mereka memandang, ibadah Rasulullah kok terlalu sedikit, terlalu kecil. Orang yang pertama mengatakan, uh, mereka mengatakan, Aina nahum nahnu min Rasulullah sallam. Qad ghafarallahu ma taqaddam min dambihi wa Bagaimana kita bisa dibandingkan Rasulullah? Kalau beliau sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang belakangan sudah diampuni. Nah kita yang nyaman siapa? Pakai logika. Kalau Rasulullah wajar sholat cuma sedikit tidak pas, tidak apa-apa. Puasa kadang tidak puasa, kadang puasa kadang tidak. Sholat malam juga enggak menghabiskan malam. Rasulullah biasa wajar, udah diampuni dosanya. Kalau kita enggak bisa kayak gitu, kita belum diampuni dosanya. Yang pertama mengatakan aku mau sholat malam terus tidak pakai tidur. Yang kedua mengatakan aku mau puasa setahun penuh nggak pakai berbuka. Nggak ada hari tanpa puasa. Yang ketiga mengatakan aku tidak mau menikah. Nggak usah nikah. Karena akan mengkonsentrasi ibadah khusus waktunya untuk ibadah. Tiga orang ini ketika disampaikan Rasulullah perkataan tiga orang ini, maka Rasulullah menegurnya. Kaliankah orang yang berkata demikian, demikian, demikian? Demi Allah, aku ini orang yang paling takut, paling takwa kepada Allah. Tetapi aku juga sholat dan juga tidur. Aku juga puasa, tapi juga kadang tidak puasa. Dalam setahun. Aku juga menikahi istri-istri. Menggauli istri. Ya ini kadang waktunya untuk bergaul dengan istrinya, bahkan istrinya bukan cuma satu dua, Menggaul istri. Lalu terakhir kata Rasulullah, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Nah, ini orang terus semangat. Maka demikian setan mendorong dia untuk berlebihan dalam semangatnya. sehingga menganggap yang diamalkan Rasul itu kurang. Mencukupkan dengan sunnah itu kurang. Kurang. Sholat sunnah. Sehari semalam kok cuma 12 rawatibnya. Kurang. Puasa kok setahun nggak penuh. Kurang. Dianggap kurang. Dan sebagainya. Nah, yang demikian pernah terjadi di kalangan para sahabat lalu Rasulullah meluruskan jalannya. Kemudian mereka mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Menjadi orang yang selamat. Sementara orang belakang kadang semacam itu. Orang yang sholat dari isya sampai subuh tidak hentinya malah dipuji-puji atau dikir dari isya sampai subuh nggak tidur dipuji-puji dengan istilah orang soleh itu habis isya sampai subuh nggak perlu wudhu lagi Kenapa? Enggak batal, enggak pakai tidur. Enggak batal wudhunya, langsung subuh. Dipuji-puji yang kemarin sebagai bentuk ujian, Nah, padahal itu suatu bentuk penyimpangan, hulu berlebihan. Wana nawadzalika al ifrat wa ta'adid. dan contoh lain yang sikapnya berlebihan ataupun melampaui batas. Qayah miluhu alal gulwi wal mujawazah sehingga syaitan membawa dia untuk sampai pada sikap hulu dan melampaui batas wa ta'addi siratul mustaqim dan melompati siratul mustaqim melompati siratul mustaqim itu demikian dia loncat lebih jauh katanya kan lebih semangat kama yahmilul awal ala taksir dunahu wa ala yakrubahu Sebaliknya yang pertama tadi, syaitan membawanya kepada sikap taksir, lembek, meremehkan, sehingga tidak sampai mendekati siratul mustaqim. Akhirnya sampai menjauh dari siratul mustaqim. Dua-duanya merupakan sikap yang dicela oleh Islam dan itu merupakan umpan-umpan syaitan untuk menyimpangkan orang tadi jalan yang lurus. Wa maqsuduhu min hadzal rajul rajulaini ikhrajuhuma an siratul mustaqim. Tujuan setan terhadap dua golongan orang tadi mengeluarkan mereka dari siratul mustaqim. Hada fi alla yakrubahu yaitu yang pertama dibuat sikap rendah, jangan uh, lembek supaya tidak mendekati siratul mustaqim. Wa hada bi jawizahu wa yata'adahu. Yang kedua agar melampaui batas dengan sikap ekstrim. Itu umpan setan sejak zaman dahulu dalam menyimpangkan manusia dari satu mustaqim. Waqad futina hadza futina bihadza aktsarul khalqi dan telah banyak manusia terfitnah dengan jalannya setan umpannya setan semacam ini. Wala yunji min dalika ila ilmun rasih. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari jerat-jerat setan tadi, umpan-umpan setan tadi kecuali ilmu yang rosih, ilmu yang mendalam. Sehingga seorang muslim salafi itu tidak ada lain kecuali mereka adalah talibul ilmi. Tidak ada jalan untuk selamat ini kecuali terus belajar ilmu agama. Ilmu yang rosih wa imanun yang kedua iman. Kekuatan iman dan kelurusannya iman itu tidak akan benar kalau tidak dipelajari. Tidak akan mantap kalau tidak ditempa. Kekuatan iman akan meningkat dengan ada tempaan, ujian-ujian. Keluasan iman akan meningkat ketika bertambah ilmu keimanan. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang hari akhir, ilmu tentang kitab-kitab, ilmu tentang rasul-rasul. Semakin tambah ilmunya, semakin luas keimanannya, dan semakin terus ditempa, dipelajari, dimantapkan, semakin kokoh imannya. Itu yang menyelamatkan. Wa kuatun ala mujarobati muharabati dan punya kekuatan untuk memerangi memerangi tipuan-tipuan syaitan. Waluzumil wasat dan terus menekuni sikap pertengahan tadi. Tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri. Wallahul musta'an yang terakhir berkata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mubayyinan wasatiyata ahli sunnati fi kitabi al-aqidah wasatiyah dalam menjelaskan sikap tengah ahli sunnah dalam kitab beliau yang, yang uh, eh, beliau namakan akidah wasitiyah. Beliau mengatakan, wa kadzalika fi sa'iri abwabis sunnah hum wasatun. Demikian pula mereka al-sunnah wal Jamaah dalam semua pintu-pintu sunnah, dalam semua bab-bab sunnah mereka pertengahan. Dalam bab menghukumi orang itu iman atau kafir, mereka pertengahan. Dalam bab mengimani takdir, mereka pertengahan. Dalam bab apa saja mereka pertengahan. Ini al-sunnah. Li'anahum mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati Rasulullah SAW. Karena mereka berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Akidahnya disandarkan, didasarkan kepada Alkitab dan Sunnah. Yang ada dalam Alkitab dan Sunnah itu yang dipegangi. Yang tidak ada maka tidak masuk dalam akidahnya. Wa mattafaqa alaihi as-sadiquna minal muhajirin wal ansor. Pegangan mereka yang berikutnya adalah yang disepakati oleh para sahabat muhajirin dan ansor. Walladzina taba'uhum biihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Para tabi'in, para imam, imam sunnah. Itu pegangan mereka. Bukan orang-orang belakangan. Bukan faham-faham yang muncul belakangan. Sehingga mereka terus mesti punya sikap pertengahan selama mereka berpegang dengan pemahaman para sahabat, para tabiin, para imam sunnah, mesti terus di atas pertengahan sikap mereka. Tidak ekstrim, kelebihan tidak pula lembek. Wallah ta'ala a'lam suwab. Itu yang bisa kita baca pada sore hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin tentunya lebih baik ditujukan kepada para asatid kita akan baca sebagiannya mungkin dalam merapikan jenggot bagaimana sikap al sunnah bolehkah merapikan dengan sedikit memotong adapun jenggot maka Rasulullah perintahkan untuk membiarkan tumbuh tidak memotong merapikannya dengan cara meminyai diminyai dirapikan supaya kalau diminyak ikan mudah diatur, disisir kadang, disisir. Kasih minyak wangi. Itu diantara sunnah dalam menyikapi perintah untuk membiarkan jenggot tumbuh. Atau merapikan dengan memotong ada sebagian asar dari sahabat yaitu Umar bin Khattab kalau sudah satu genggaman dipotong. Sebagian ulama ada yang berpandangan demikian. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama alusunnah bahwa yang utama adalah membiarkan dan merapikannya dengan cara diminyai, disisir dan sebagainya. Itu lebih utama. Subuhat mengenai ijma ulama. Apakah semua ulama yang masih dalam golongan 73 bisa diambil dalil atau fatwanya? Misal ulama dari kalangan IM apakah masih dipertimbangkan fatwanya dalam ilm eh, dalam ijma ulama? Tidak. Ijma ulama hanyalah ulama ahlus sunnah. Orang yang bukan dengan ahlus sunnah walaupun berilmu tidak dikatakan ulama. Contoh Husain al-Karabisi seorang ahli hadis yang nggak ada tandingannya. Tetapi kalau dia punya penyimpangan dalam hal uh, akidah walaupun keilmuannya tidak tidak diragukan tidak di kalangan ulama tidak dikatakan imam al Husain al Qarabisi tidak ada penyebutan imam cuma disebut Husain al Qarabisi nggak pakai imam dikeluarkan di sikap ulama dan juga al Hasan bin Solih al hadis yang uh, masa para ulama benar-benar merasa kecil di hadapannya tetapi dia punya pemahaman ketika ditanya bagaimana tentang memberontak kepada pemerintah yang yang dolim, kata beliau. Nah, dia menjawab dengan isyarat tangan, boleh pakai pedang. Jawabannya semacam itu. Maka dia ditinggalkan. Tidak dianggap ulama lagi. Apalagi ulama-ulama yang bukan dari kalangan ahlu sunnah. Tidak dianggap ulama. Sehingga ijma ulama itu tidak menyangkutkan mereka. Tidak menyangkutkan mereka. Ijma ulama adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ulama salaf. Apa yang bedakan perbedaan secara rinci antara satu di antara dua perpecahan di tubuh umat Islam. Yang bedakan secara rinci adalah perbedaan akidah-akidah tadi. Semacam Qadariyah punya keyakinan mengingkari takdir. Cukup satu. Permasalahan prinsip. Mengingkari pertamanya mengingkari ilmunya Allah. Allah baru tahu suatu kejadian kalau udah terjadi. Kalau belum terjadi Allah belum tahu. Ini akidah eh, akidah Qadariyah yang pertama kali. Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan orang yang sudah punya keyakinan semacam itu sudah keluar dari Islam. Kafir. Mengatakan Allah baru tahu kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi Allah belum tahu. Ini oleh Imam Syafi'i Imam Ahmad sudah dikeluarkan dari Islam. Ini contoh satu perbedaan. Ada penelus sunnah mengatakan bahwa Allah maha tahu segala sesuatu sebelum terjadinya, ketika terjadinya maupun yang sudah terjadi. Allah maha tahu segala sesuatu, Allah maha mengetahui. Ini keyakinan al sunnah berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Contoh penyimpangan atau perbedaan alusunah dengan kelompok-kelompok yang lain. Ini satu contoh dalam masalah takdir. Dan sekian banyak perbedaan dalam prinsip. Sehingga dikatakan mereka itu keluar dari alusnah karena berbeda dengan alusnah dalam perkara prinsip. Dalam perkara prinsip. Mohon penjelasan mengenal salah, salah satu golongan yang melakukan penyimpangan secara sembunyi-sembunyi tanda golongan tanda golongan bendera Lebanon hijau. Maksudnya golongan apa itu maksudnya? Oleh alam saya tidak paham golongan apa ini. Yang jelas sembunyi-sembunyi sudah merupakan ciri-ciri penyimpangan. Dakwah sembunyi-sembunyi sudah merupakan atau indikasi penyimpangan. Karena apa? Dawal hak ini harus disebarkan kemana-mana dengan terang-terangan. Dan alhamdulillah, al hak apa saja yang diajarkan al-sunnah diajarkan terang-terangan. Gak ada yang melarang, gak ada yang mencegah. Ada yang mencegah. Tidak akan bisa membuktikan kebatilannya kalau itu al hak disampaikan oleh sunnah. Maka sembunyi-sembunyi itu diantara indikasi ada sesuatu padanya. Kenapa sembunyi-sembunyi kalau itu al-haq? Kenapa sembunyi-sembunyi? Itu indikasi saja. Wala alam bisawab. Dalam dakwah salafi kok ada banyak model. Kami baru mengenal dakwah jadi bingung. Harus milih atau ngaji kemana. Mungkin Ustadz punya kaidah-kaidah mana salaf yang benar. Salaf dan mana yang mengaku-ngaku salaf agar kami bisa kokoh dalam dakwah ini. Nah, yang pertama adalah semangat belajar ilmu agama. Itu harus untuk bisa mengenal perbedaan harus harus punya ilmu. Yang baru kenal ngaji memang mungkin belum bisa membedakan. Ini kok sama-sama mirip-mirip, tapi kok ternyata tidak berjalan bersama. Orang bingung karena belum memiliki barometer untuk membedakannya. Maka yang pertama terus banyak belajar. Yang kedua doa yang tadi kita sebutkan. Jangan pernah lupakan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Itu doa yang terus kita butuhkan. Untuk bisa menilai al-haq itu yang mana doa ini sangat-sangat kita butuhkan. Dan terus memohon kepada Allah agar ditunjuk kepada jalan yang lurus. Doa ihdinas siratal mustaqim yang Allah wajibkan minimal sehari 17 kali sudah cukup menjadi bukti bahwa kita itu harus minta petunjuk kepada jalan lurus termasuk dalam masalah kebingungan semacam ini. Mana? Ini salafi atau yang ngaku-ngaku salafi? Akan tahu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk menjelaskannya secara rinci tentunya butuh pembahasan yang panjang lebar. Sebenarnya kami dulu mengenal dakwah melalui video-video dakwah, melihat ustadz dalam video sangat asik dan menyenangkan hati saya yang sangat ingin kebenaran. Tiba-tiba ada sebagian dari teman kami yang melarang kami melihat video, walaupun adanya dakwah. Bagaimana sikap saya dengan teman kami itu, ustadz? Apakah dakwah dengan video itu sesuai dengan ajaran salaf? Oleh alam bisawab. Saya kira cukup sekian pada waktu maghrib lah. Kita cukup sekian. Mudah-mudahan di waktu yang lain Allah memberikan taufik untuk kita bisa menyampaikan penjelasan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.